Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani Fiddin, para pendengar yang berbahagia Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran yang berbahagia ini. Kita masih membahas eh, masalah-masalah eh, yang berkaitan dengan agama kita. Ya sebagaimana biasa kita eh, mengkaji tentang eh, al-kabair yaitu dosa-dosa besar yang wajib kita hindari dan kita jauhi. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu wa Thalathun. Ya, eh, dosa besar yang ke-34. Dosa besar yang ke-34 yang akan kita bahas pada pagi ini adalah Ad-Dayus. Ad-Dayus al-mustahsin ala ahli ala ahlihi as-su. Dayus yaitu suami yang menganggap baik keburukan-keburukan yang dilakukan oleh keluarganya atau istrinya. Ini merupakan salah satu dosa besar yang dikenakan atas para suami. Yang dikenakan atas para suami, yaitu para suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Yang membiarkan istrinya tenggelam dalam maksiat atau melakukan kemaksiatan ya seperti misalnya mengumbar aurat, bercampur baur dengan laki-laki, atau terjerumus dalam e, fitnah-fitnah yang menjatuhkan kehormatan dan harga dirinya. Ini merupakan salah satu dosa besar dan merupakan ancaman ya khususnya tertuju kepada para suami ya kepada para suami ya hendaknya mereka menghindari dosa besar ini yaitu ad-dayus janganlah kita menjadi suami yang dayus. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la yadkhulunal jannah ada tiga manusia yang tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang berat, ancaman tidak masuk surga yang menunjukkan bahwa orang-orang ini ya e, melak, telah melakukan suatu dosa besar hingga diancam tidak masuk surga. Yang pertama adalah la'aquli walidayh, orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Yang kedua adalah ad-dayus, ya ad-dayus yaitu suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya itu yang membiarkan keburukan dan maksiat atas atas atas istrinya kemudian yang ketiga warajalatun minan e, warajalatun nisa yaitu eh, wanita-wanita uh, yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki atau ya para uh, banci. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu qad haramallahu Alaihi jannah. Ada tiga ada tiga manusia yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas mereka surga. Mu'minun mu'minu khamrin Ya, seorang yang candu kecanduan minuman keras, pecandu minuman keras, pecandu khamar. Yang kedua, al-aqu liwalidayh. Orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wad dayus. Ya, suami yang dayus. Alladhi yuqirrul khabas fi ahlihi yang membenarkan, membiarkan habas keburukan-keburukan, ya, kejelekan-kejelekan terjadi pada istrinya. Yani al-mustahsin ala ala ahlihi, ya, eh, wa na'udzubillahi min dzalik. Yaitu yang menganggap baik perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh istri eh, oleh istrinya, ya, oleh istrinya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat semacam ini, ikhwan fillah. Ini merupakan satu masalah yang sering menimpa para suami, yaitu mereka tidak bisa menjaga amanah, yaitu amanah yang dibebankan kepada mereka ya selaku kepala rumah tangga. Ya banyak kita lihat suami-suami yang melalaikan kewajiban mereka, ya melalaikan kewajiban mereka. Mereka mengabaikan amanah yang dibebankan kepada mereka kita harus menyadari sebagai pemimpin rumah tangga, ya pemimpin bagi istri-istri kita dan anak-anak kita, maka kita harus bersiap-siap mengemban amanat sebagai pemimpin. Seorang suami ya harus menyiapkan dirinya menjadi pemimpin yang baik. Ia harus melatih dirinya menjadi pemimpin yang baik. Memikul tanggung jawab dengan amanah menanamkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya, membuang jauh-jauh sifat kekanak-kanakan, sifat ta, uh, eh, sikap tak mengerti tanggung jawab, atau acuh tak acuh terhadap ya, keluarganya, anak dan istrinya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita menjadi seorang suami, ya, kita itu ibarat lokomotif. Ya, kita telah menjadi lokomotif yang di belakang kita telah menunggu gerbong-gerbong yang siap untuk dibawa. Jadi ingatlah ya para suami, janganlah jadi suami yang dayus. Ya ingatlah bahwa rumah tangga yang kita bina ini adalah sebuah amanah yang besar dan tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul sebaik-baiknya. Ya sebuah amanah yang tidak boleh ya kita lakukan ataupun kita eh, terima dengan serampangan dan sesuka hati. Kita harus ingat ya bahwa tanggung jawab ini Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya kelak di hari akhirat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun mas'ulun an ra'iyatih." Ya, ketahuilah bahwasanya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Wahwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka kita sebagai seorang suami wajib e, menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang bisa memberikan teladan yang baik, berakhlak mulia, ya, dapat membimbing dan membawa anak dan istri, istri kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Seorang suami ya harus memiliki wibawa, harus memiliki ketegasan, harus memiliki kebijakan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Mampu memimpin dan mampu mendidik ya istrinya dan juga anak-anaknya dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Menuntun mereka menuju keselamatan, menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, dan menjaga amanah ini merupakan bukti dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La imana liman la amanat talah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanahnya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahihul Jami'. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu amanah yang terbeban di pundak kita adalah kita wajib untuk mendidik istri kita. Ini adalah kewajiban ya seorang suami sebagai pemimpin ia bertanggung jawab menyelamatkan diri dan keluarganya dari keburukan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan wa quluhan nas wal hijarah. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri ya dan menjaga keluarga anak istri kita dari ancaman api neraka. Yaitu dengan mendidiknya ya, secara baik ya kepada uh, agama Allah ya menuntun dan membimbingnya agar bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan melarangnya dari keburukan-keburukan dan apa-apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia terhindar ya menjadi seorang suami yang dayus, suami yang membiarkan keburukan-keburukan berlaku pada uh, istrinya. Berkenaan dengan tafsir ayat ini Ali bin Abi Thalib mengatakan yaitu ajarkanlah nilai-nilai kebaikan, ajarkanlah tanamkanlah nilai-nilai kebaikan kepada dirimu ya dan kepada keluargamu. Dan penjagaan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pengajaran dan nasihat. Karena itulah Islam memerintahkan ya kepada para suami untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada istri. Ya, dan ini juga agar dia terhindar dari sikap dayus tadi atau sifat dayus tadi. Dengan pengajaran dan nasihat itu diharapkan ya rumah tangga ini akan terhindar dari ke dari ke dari kegelapan dari kebodohan yang gelap gulita, ya, rumah tangga yang jauh dari sinar dan cahaya ilmu dan hidayah. Sehingga banyaklah terjadi kemungkaran-kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Nah, demikian. Sebaliknya, ia akan menjadi ia akan terang benderang dengan uh, oleh cahaya ilmu dan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memberikan peringatan kepada anak istri kita, kepada istri kita. Dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat 214, "Wa andhir ashiratakal aqrabin." Ya, berilah peringatan ya kepada anggota keluargamu yang terdekat. Dan keluarga kita yang terdekat adalah istri kita. Kalau kita lihat Rasulullah, beliau adalah teladan ya di dalam masalah ini. Ya apabila beliau berada di rumah, beliau membagi waktunya menjadi tiga bagian. Satu untuk Allah, satu untuk umat, dan satu lagi untuk keluarga beliau. Bagian untuk keluarga itu beliau manfaatkan untuk memberikan hiburan, perlakuan yang baik, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pembinaan, dan pengajaran kepada istri-istri beliau ya dengan apa-apa yang mereka butuhkan pelajaran-pelajaran dan ya bimbingan-bimbingan yang mereka butuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan pendidikan istri-istri beliau beliau mengajari mereka membaca dan menulis agar mereka ini mudah menerima ilmu dan memahaminya ya karena itulah beliau melarang siapapun ya yang menghalangi kaum wanita datang ke masjid ya beliau melarang ya uh, para suami meng, apa namanya melarang para istri ini untuk datang ke masjid ya agar mereka terbiasa dengan kebaikan-kebaikan dan bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan itu di masjid demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah janganlah kalian menghalang-halangi hamba-hamba Allah yang wanita pergi ke masjid dan banyak lagi hal-hal lain yang semakna dengan ini. Ya Rasulullah memuji para wanita yang semangat menuntut ilmu. Maka dari itu para suami juga harus ya menumbuhkan uh, di dalam uh, apa namanya uh, kepada istrinya uh, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mempelajari agamanya agar dia dapat mengerti apa-apa saja yang wajib dilakukannya dan apa-apa saja yang harus dijauhinya ya dan dengan demikian ya ia akan terhindar dari keburukan-keburukan mengerti batas-batas syariat mengerti apa-apa saja yang boleh dilakukannya nah kita lihat sekarang ini banyak ya kita katakan istri yang tidak mengerti cara menutup aurat yang baik dan suami membiarkannya suami karena kebodohannya juga dan istri juga karena jauh dari ilmu ya melakukan hal ya kita katakan yang jelas melanggar syariat misalnya membuka aurat Ya disebabkan si istri tidak tahu bagaimana cara menutup aurat yang benar. Atau ya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Ya seperti kita lihat masih banyak para para istri ini yang keluar dari rumahnya dengan mengenakan parfum. Ya dengan mengenakan parfum padahal ini ancamannya adalah laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, nah demikian. Nah, ini adalah satu perkara yang diharamkan. Nah, apabila suami membiarkan istrinya keluar ya bersolek memakai parfum membuka aurat maka ia tergolong suami yang dayus suami yang uh, telah membiarkan ya kemungkaran-kemungkaran terjadi pada istrinya nah demikian tidak ada lagi rasa cemburu di dalam hatinya terhadap istrinya istrinya menjadi uh, apa namanya kita katakan konsumsi ya, ya, yang bebas dilihat oleh ya siapa saja mata laki-laki ya ya siapa saja yang yang mau melihatnya nah demikian jadi ini merupakan suatu perkara yang ya tidak boleh terjadi ya ya di dalam rumah tangga nah itu disebabkan karena suami ya mengabaikan ya, pendidikan kepada istrinya ya tidak memberikan uh, kita katakan bimbingan dan pengajaran yang baik kepada istri Ya, ikhwani fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi para suami ini wajib untuk memberikan bimbingan, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan ya dari majelis-majelis ilmu ya kepada para istri, ya kepada istri-istri mereka. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ya juga sering memerintahkan para sahabat agar menyampaikan pengajaran dan nasihat kepada para istri ya kepada para istri. Beliau mengatakan ala liyuballig ala liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Ya, ingatlah atau ketahuilah hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Nah, biasanya di majelis ilmu ya eh, para wanita kadang-kadang tidak hadir mungkin karena ada halangan karena sibuk dengan uh, urusan rumah tangga ataupun urusan rumah dan e, kesibukan-kesibukan lainnya. Nah, jadi mereka kadang-kadang tidak hadir di majelis. Ya hanya suami-suami mereka saja yang hadir di majelis. Nah, para suami ini wajib untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan di majelis ilmu ini kepada para istri, ya. Yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan yang mereka dapat ya kepada para istri. Sebagaimana dulu para sahabat mereka menyampaikan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari Rasulullah ya para sahabat adalah orang-orang yang paling antusias ya di dalam melakukan pesan Nabi tersebut. Mereka sangat memperhatikan pengajaran istri-istri mereka. Ya, mereka mengajarkan apa-apa yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ayat, ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Sofiyah binti Syaibah ya radhiyallahu anha ia mengatakan Ketika kami tengah bersama-sama Aisyah, eh, ketika kami tengah bersama-sama dalam satu eh, majelis, ya Aisyah menyebut-nyebut keutamaan orang eh, perempuan-perempuan Quraisy. Ia berkata, sesungguhnya perempuan-perempuan Quraisy itu memiliki keutamaan. Demi Allah, saya tidak melihat perempuan seperti perempuan Ansar dalam hal membenarkan Kitab Allah dan beriman kepadanya ketika turun surat An-Nur ayat 31 yang berisi perintah untuk menutupkan kain uh, jilbab ke dada mereka atau ke uh, menutupi aurat mereka ya kaum laki-laki langsung membacakan ayat ini kepada istri-istri mereka kepada saudara-saudara perempuan mereka kepada anak-anak perempuan mereka dan karib kerabat mereka setelah itu tidak ada seorang perempuan pun kecuali ya mengambil kain dan menutupkannya di kepalanya sebagai wujud pembenaran dan iman kepada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka di belakang Rasulullah berkerudung seolah-olah di atas kepala mereka ya seperti ada hinggap burung gagak. Coba lihat Ikhwanifiddin ya ketika turun ayat uh, firman Allah Subhanahu wa taala itu yaitu uh, surat uh, An-Nur ayat 31 ya kaum lelaki yaitu para suami itu langsung membacakan ayat ini kepada istri-istri mereka, kepada saudara-saudara perempuan mereka, kepada putri-putri mereka ya, dan kepada karib kerabat mereka dan ya kita lihat coba bagaimana imannya para sahabat dan sahabiat mereka langsung mengamalkannya mereka ambil kain ya mereka tutup kepala mereka mereka tutup aurat mereka nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an Nah, demikian juga hadis-hadis Nabi. Ya, demikian juga hadis-hadis Nabi ini disampaikan oleh para suami kepada istri-istri mereka, ya para para sahabat ketika mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikannya kepada istri eh, istri-istri mereka. Seperti yang diriwayatkan oleh Al Irbad bin Sariyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, "Idza saqar rajulu imra'atahu al-ma'a ujir." Apabila seseorang itu berminum kepada istrinya, maka ia berpahala. Erbat berkata, maka saya langsung mendatangi istri saya dan memberinya minum dan menceritakan kepadanya hadis yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, hadis ini riwayat uh, Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan disahkan oleh Al-Albani. Coba lihat bagaimana ya semangat mereka untuk menyampaikan ilmu ya pengajaran kepada para istri ya agar mereka terhindar dari uh, kita katakan ya, suami yang ya kita katakan tadi memiliki sifat dayus tidak punya rasa cemburu kepada istrinya yang berbuat apa namanya kita katakan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an sebagai seorang suami, ya, kita harus memiliki rasa cemburu. Tapi cemburu yang terpuji tentunya, bukan cemburu buta yang membabi buta tanpa alasan. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan juga. Namun dia harus memiliki kecemburuan, ya. Kecemburuan ini adalah masalah yang sangat sensitif. Oleh karena itu, cemburu harus diukur dengan timbangan syariat agar tidak terjadi pelanggaran, ya. Suami istri akan selalu merasakan kehangatan kasih sayang dan jalinan cinta apabila dapat meletakkan perasaan cemburu pada tempatnya secara proporsional ya seorang pria ya harus memiliki sifat cemburu ya kecemburuan ini terpuji selama diletakkan pada tempat yang semestinya ya sebagaimana yang ya kita lihat dari para gambaran ya, potret para sahabat ya suatu suatu ketika Sa'ad bin Ubadah berkata kalau ketahuan ada seorang laki-laki bersama istri saya. Akan saya potong lehernya dengan pedang sebagai eh, sebagai sanksinya. Ya, nah demikian. Ya Sa'ad bin Ubadah berkata seperti itu. Kalau ketahuan ada seorang laki-laki bersama istri saya, maka saya akan potong lehernya dengan pedang sebagai hukumannya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah berkata, "Atajabuna min min ghairati Sa'ad? Wallahi la anna aghyaru minhu wallahi eh, wallahu aghyaru minni ya wallahu aghyaru minni wa min ajli ghairatallahi harramal fawahis ma dhahara minha wa batan Nabi mengatakan apakah kalian heran ya melihat cemburunya saat tadi ketahuilah bahwa saya lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripada saya dan karena karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah mengharamkan perbuatan keji, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Nah demikian. Jadi Islam membenci laki-laki dayus, ya dan melarang mereka memiliki sifat seperti itu yang tidak memiliki rasa cemburu sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya tiga orang yang tidak masuk masuk surga tadi ya salah satunya adalah dayus laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu ya sebagaimana juga di dalam riwayat yang lain ya tadi kita sebutkan ya ad-dayus alladhi yukirru fi ahlihil khabas. Tiga orang yang Allah haramkan atasnya sorga, ya atau tiga orang yang berhak ah, diharamkan ah, berhak berhak atas mereka neraka dan diharamkan atas mereka sorga. Ya, salah satunya adalah suami yang dayus, yang membiarkan keburukan, ya kemaksiatan, ya dosa di tengah-tengah keluarganya ataupun e, istrinya. Jadi cemburu yang terpuji adalah apabila sebab-sebabnya jelas dan memiliki bukti-bukti yang nyata. Ya dilihat dia lihat misalnya istrinya ya eh, ber apa namanya bersenda gurau dengan seorang laki-laki ya, maka dia harus menunjukkan cemburunya dan melarangnya atau memberikan sanksi kepadanya. Ya, dan hendaknya dia ya benar-benar serius dia dalam mendidik ya dan memberikan pengajaran kepada istrinya supaya tidak jatuh lagi dalam pelanggaran yang serupa. Ya demikian dia memberikan pengajaran agar akhlak istrinya itu ya berubah ya atau keburukan-keburukan eh, akhlak yang ada pada istrinya itu berubah. Ya dan demikian ikhwan karena Nabi mengatakan bahwa salah satu di antara perkara yang menghalangi makbulnya doa seorang adalah ya seorang suami yang membiarkan yang tetap mempertahankan seorang istri yang buruk akhlaknya ya seorang suami ya yang ya tetap mempertahankan istrinya yang buruk akhlaknya. Ya dia punya istri yang buruk akhlaknya dan dia tetap mempertahankannya. Nah ini merupakan salah satu penghalang ya terkabulnya doa ikhwan fillah azan wa iyyakum jami'an. Jadi dia harus sungguh-sungguh untuk, untuk memperbaiki dan meluruskan akhlak akhlak istrinya, ya perilaku istrinya. Ya janganlah dia menjadi suami yang dayus karena suami yang dayus ini akan menyebabkan ya, ya doa-doanya terhalang ikhwanifiddin. Dan juga ya bukan itu saja itu ancaman di dunia ya, ancaman di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkannya ke dalam ya, surga. Ya, ya seperti misalnya seorang suami yang apa namanya uh, mendapati istrinya um, bercanda dengan orang lain, dengan laki-laki lain ya atau atau ada laki-laki lain mencandai istrinya atau istrinya mencandai laki-laki lain yang mana canda itu disertai dengan bumbu-bumbu kata-kata dan uh, gaya bicara yang dibuat-buat ya, sehingga dapat apa namanya uh, menimbulkan kenikmatan bagi pendengarnya nah tentu saja ini sangat tercela bila istri melakukannya dengan laki-laki lain ya dia ber, ber, apa nah, bercanda seolah-olah percandaan antara suami dan istri nah jadi ini adalah suatu hal yang tidak boleh dibiarkan oleh si suami Nah demikian. Adapun cemburu yang tercela adalah cemburu yang dibangun atas dasar persangkaan dan kira-kira belaka. Ya dugaan-dugaan yang ya bersifat dusta. Nah demikian. Ya seperti misalnya berlebih-lebihan di dalam menafsirkan ucapan, gerakan, sikap dan lain sebagainya. Atau ya dia menduga tanpa bukti. Ya menuduh tanpa bukti. Nah ini adalah cemburu yang yang yang tidak terpuji tentunya ya. Ini namanya memburu buta. Ya, sedangkan laki-laki dayus adalah suami yang tidak menjaga kehormatan istrinya. ya, tidak acuh, ya atau acuh tak acuh saja, tanpa tersinggung sedikit pun. Meskipun mendapati istrinya misalnya bersolek ya, dan memakai parfum ketika akan pergi ke tempat umum, ya, eh, atau memamerkan rambutnya, memperlihatkan tubuhnya bercampur bercampur aduk, bercampur baur di majelis dengan laki-laki, atau mungkin berjabat tangan dengan lawan jenisnya, berbicara dengan gerakan-gerakan yang dibuat-buat untuk menarik perhatian orang lain dan seterusnya, atau membiarkan istrinya keluar rumah untuk berkarir, ya dan itu menyebabkan ia jatuh dalam fitnah, ya menyebabkan dia jatuh di dalam fitnah. Nah demikian Khonifuddin hingga dia tidak dapat menjaga kehormatan dirinya, membiarkannya keluar keluyuran pada malam hari, ya, tidak jelas atau tidak mengerti batasan-batasan mahram, Misalnya dia enak saja bercanda dengan ya kita katakan dengan iparnya ya ataupun dengan ya laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, dan demikian. Ya, atau misalnya dengan sepupunya misalnya itu dia haram, itu mahramnya ya. Nah demikian sepupunya. Nah kadang-kadang dia nggak ngerti, dia dia anggap ini ya ah, saudara sepupu. Padahal itu bukan mahram, ya. Nah demikian. Taib. Nah jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh si suami ya hendaknya dia mm, apa namanya memperhatikan dan mengawasi istrinya ya tidak bisa kita mengikuti gaya hidup modern ya suami ya urusan suami istri ya urusan istri nggak boleh apa namanya istri mencampuri uh, suami mencampuri urusan istrinya nah ini adalah satu gaya hidup yang tidak benar menurut syariat Islam ya sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa e, laki-laki itu suami itu adalah pemimpin Ya, jadi jangan dia biarkan istrinya itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya dan ini juga merupakan salah satu bentuk dayus, dayasa, yaitu membiarkan istrinya memimpin di dalam rumah tangga, ya. Nah, demikian. Ya, hingga akhirnya si suami tidak bisa mencegah, melarang ataupun meluruskan penyimpangan yang terjadi pada istrinya. Nah, ini banyak kita dapati ya rumah tangga, rumah tangga yang seperti ini kondisinya dan ini tidak benar. Khonifuddin azanillahu wa jami'an. Dan ya ikhwanifiddin ya tentunya ya kita berharap ya kita bisa menjadi suami yang baik ya, suami yang ya terhindar dari apa yang telah diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau tadi yaitu menjadi suami-suami yang dayus ya suami-suami yang dayus. Jadi dia wajib untuk menjaga kehormatan istri ya seorang suami ya wajib untuk menjaga kehormatan istrinya, melindunginya, menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, ya menodai uh, apa namanya harga dirinya, ya melecehkan kemuliaannya, ya dan memelihara pendengarannya dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah demikian. Nah sikap ini merupakan sikap cemburu yang ya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sikap cemburu yang terpuji, sikap cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yaghar wa innal mu'minu wa innal mu'minu yaghar wa ghairatullah ayatiyal mu'min ma harramallahu alaihi Sesungguhnya Allah itu Maha pencemburu dan orang mukmin juga pencemburu dan kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah, Allah wa iyyakum jami'an. Baik. E, eh, demikian juga ikhwan fillah ya sebagaimana kita katakan tadi bahwa ya kecemburuan ini harus e, apa namanya proporsional. Ya, jangan e, berlebih-lebihan atau janganlah ya kita katakan cemburu buta tanpa alasan ya nah itu juga tidak tidak baik ikhwan ya itu juga tidak uh, dianjurkan atau, atau ataupun tidak di, uh, dibenarkan di dalam syariat ini. Nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Nah di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ya hukuman ya bagi para dayus ini adalah ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Nabi mengatakan dalam uh, hadis uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya salah satu la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ya, salah satunya adalah ad-dayus, yaitu para suami yang tidak memiliki sifat cemburu. Ya, dayus. Nah, para sahabat ya uh, ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yaitu hadis Ammar bin Yasir bahwa Nabi mengatakan salah satu la al jannah abadan tiga orang, tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya. Salah satunya adalah Nabi mengatakan yang pertama ada Yus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Ya. Lalu para sahabat bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui pecandu khamar. Namun siapakah dayus itu?" Ya, ya mereka mereka apa namanya? ketika Nabi mengatakan tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga selamanya dayus warajula warajalah minan nisa wa mu'minul khamar wa mu'minul khamar ya pertama dayus yang kedua wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki dan yang ketiga pejadu khamar para sahabat bertanya wahai Rasulullah kami sudah mengetahui apa itu siapa itu pecandu khamar ya namun siapakah dayus itu Siapakah Dayus itu? Maka beliau menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi. Dayus itu adalah suami yang tidak mempedulikan siapa laki-laki yang masuk menemui istrinya. Dia dia bebaskan istrinya bergaul ya ataupun eh, apa namanya keluar masuk dengan laki-laki ya yang ya yang itu bukan mahramnya yang itu bukan mahramnya. Ya dia tidak peduli, ya suami itu tidak peduli, ya siapa laki-laki yang masuk menemui istrinya. Maka para sahabat bertanya lagi, ya lalu siapakah wanita yang kelaki-lakian itu? Maka beliau mengatakan alladzi tusabbihu birrijal, yaitu wanita yang menyerupai ya kaum pria. Dan ini masalah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya pada dosa besar yang ke-32 ya tentang uh, apa namanya eh, laki-laki uh, yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dan itu termasuk salah satu dosa besar. Ya, nah demikian. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu di antara orang-orang yang tidak masuk surga adalah alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi alias dayus yaitu suami yang tidak mempedulikan siapa laki-laki yang masuk menemui istrinya. Siapa laki-laki yang masuk menemui istrinya. Ya, siapa laki-laki yang berhubungan dengan istrinya? Yang apa namanya yang eh, keluar masuk ya menemui istrinya. Nah, jadi kita harus eh, kita katakan punya hak. Ya, punya hak dan bahkan itu merupakan kewajiban eh, suami untuk melarang ya istri bergaul dengan orang-orang yang tidak disukainya. Ya, ataupun orang-orang yang apa namanya yang ya, dibencinya. Ya, dan istri wajib untuk menaati suami di dalam hal ini ya wajib untuk menaati suami di dalam hal ini. Apalagi ya laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang mahram saja kalau suami melarang, nah itu wajib untuk ditaati istri. Apalagi laki-laki itu bukan mahram. Nah demikian. Jadi eh, istri ya harus menaati suami di dalam bab ini. Dan suami wajib memberikan teguran yaitu memberikan peringatan ataupun sanksi kepada istri yang membiarkan laki-laki masuk menemui dirinya tanpa seizin si suami ya karena ini merupakan pelanggaran berat nah kalau si suami membiarkannya bahkan terkesan eh, apa namanya merestuinya ya bahkan dia semacam seolah-olah tidak mau tahu tidak peduli maka inilah yang digolongkan sebagai suami yang dayus ya suami yang dayus ya nah demikian Nah, selain ya suami harus cemburu kepada istrinya, ia juga dituntut untuk berlaku adil dalam menyikapi rasa cemburu tersebut, ya. Hendaknya suami tidak terlalu berburuk sangka kepada istri, ya tidak terlalu membatasi ruang gerak ya eh, ruang gerak istrinya serta tidak menghitung-hitung ataupun mencari-cari kesalahannya ya karena semua itu dapat merusak keharmonisan di dalam hubungan suami istri. Nah demikian ikhwanifiddin Allah jami'an. Artinya apa? Artinya cemburu itu harus proporsional. Ya harus ada alasan yang jelas. Ya harus apa namanya dilihat dari tinjauan syariat ya yang jelas seperti yang kita singgung tadi. Ya ghirah tadi harus ghirah yang yang terpuji, bukan ghirah yang uh, kita akan tercela. Ya nah demikian. Ya Jabir bin Atik ya, pernah meriwayatkan dari eh, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda minal ghirah minal ghirah ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah ada kecemburuan yang disukai oleh Allah dan ada pula kecemburuan yang dibenci oleh Allah ya minal ghirah ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah jadi cemburu itu ada dua jenis ada cemburu yang disukai oleh Allah dan ada pula kecemburuan atau cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ya adapun cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya fal ghairah fir ribah adalah kecemburuan yang disebabkan kecurigaan yang dibenarkan. Ya ada ada kecurigaan ini. Ya maka ya seorang suami berhak untuk cemburu atau bahkan wajib untuk cemburu ya dia lihat ya si istri misalnya ada menerima orang lain laki-laki lain nah maka dia berhak untuk cemburu dan menanyakan nah kalau itu pelanggaran syariat maka dia harus melarangnya memberikan teguran yang keras kepada istrinya dan untuk tidak diulangi pada kesempatan yang lain ya pada waktu yang lain ya. nah demikian atau di lain waktu tidak mengulangi perbuatannya itu ya wa ammal ladzi wa ammal ghairah allati Allah adapun ya cemburu yang ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala fal fi ghairi ribah ya adalah cemburu tanpa ada kecurigaan tanpa ada alasan yang jelas ya wa inna minal khuyala ma yubghidullah wa minha ma yuhibbullah Nah, sebagaimana juga ada keangkuhan yang dibenci oleh Allah dan ada pula keangkuhan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal khuyala allati yuhibbullah الله ar-rajuli nafsahu indal qital wa ikhtiyalahu indas sadaqah keangkuhan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keangkuhan seorang di hadapan musuh dalam peperangan serta sikap berbangga di dalam bersedekah ya wa ammal ladzi yubghidullah fa ikhtiyaluhu fil baghi wal fakhr Adapun keangkuhan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merasa bangga ketika berbuat aniaya, berbuat dosa dan kezaliman dan eh, dan ketika memiliki kelebihan, ya, ketika memiliki kelebihan berbangga-bangga dengan kemegahan. Ini keangkuhan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya keangkuhan ya, afwan ke kecemburuan itu ada dua macam ada ke kecemburuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kecemburuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecemburuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada kecemburuan yang beralasan ya kecemburuan yang berasal dari kecurigaan yang beralasan ya seperti yang kita sebutkan tadi misalnya dia melihat istrinya ya keluar rumah tanpa menutup aurat ya atau berbicara dengan laki-laki lain ya ya kemudian mungkin ya istri apa namanya ya sekarang ini misalnya BBM-an dengan laki-laki lain ya ataupun SMS-an dengan laki-laki lain ya Facebook-an dengan laki-laki lain dia wajib untuk cemburu dan curiga dan ini adalah kecemburuan yang beralasan ya karena itu dapat men, um, apa namanya membawa kepada keburukan baik keburukan atas istrinya maupun atas rumah tangganya Nah demikian ya ya jadi dia harus um, apa namanya uh, melarang istrinya ataupun mencari tahu ya ataupun eh, menanyakan ya perihal perbuatan istrinya itu. Ya demikian juga ketika istrinya ya menerima laki-laki lain ya masuk ke dalam rumahnya maka dia harus mempertanyakan dia harus apa namanya uh, memeriksa itu Nah ini adalah kewajiban suami ya dan si istri tidak boleh ya berbicara ya eh, misalnya dia mengatakan e, ah, ini kan urusan saya ya kamu jangan ikut campur. Nah ini adalah suatu ya, kita katakan sikap dan gaya hidup yang salah. Ya ini umumnya terjadi di kota-kota besar ya su- eh, istri ya seolah-olah punya posisi yang sederajat dengan suami. Ya dia punya hak, dia punya apa namanya punya kuasa Nah ini nggak boleh terjadi di dalam rumah tangga. Ingat bahwasanya suami itu adalah pemimpin, ya. Nah dan suami ya bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya dia berkewajiban untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dan dia tidak boleh eh, apa namanya tutup telinga dan eh, acuh tak acuh tak peduli tak mau tahu terhadap apa yang terjadi pada istrinya. Nah itu tidak dibenarkan dan dia apabila melakukan seperti itu bisa jatuh kepada adayasa ya menjadi suami yang dayus seperti yang kita sebutkan tadi. Nah demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Nah demikianlah ya para pendengar yang berbahagia. Ya salah satu di antara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang eh, apa namanya yang dilarang oleh syariat adalah ya seorang suami yang memiliki sifat dayasa atau dayus. Nah demikian ya eh, yaitu suami yang membiarkan keburukan-keburukan terjadi ataupun berlaku di tengah-tengah keluarganya ya, atau eh, berlaku pada istrinya ya atau apa namanya eh, putra eh, putri-putrinya nah demikian khonifidin yang tidak mempedulikan ya laki suami apa istrinya bergaul dengan siapa laki-laki manapun yang tidak peduli ya siapa yang bertemu dan keluar masuk menemui istrinya yang membiarkan istrinya bersolek berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang membiarkan uh, istrinya bermesra-mesraan ya bercanda dengan laki-laki laki-laki laki-laki lain yang menjurus kepada uh, perbuatan dosa dan kejahatan. Nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dosa besar yang ya, bisa berakibat buruk bagi rumah tangga kita dan uh, uh, dan juga bagi uh, masyarakat. Nah demikian ikhwan fillah. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Mantap, sekarang jazakallah khairan Wabarakatuh pada Ustadz Dan demikian ikhwata dimana rahimani Rahimullah, pendengar Radio Roja manapun Anda berada Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Isan Al-Maidani Hafidhullah Dari pembahasan Al-Kabair Yaitu mengenai Dayus dan Tadi telah dijelaskan apa itu Dayus Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama Bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami mengundang kepada Anda pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung di 021 823 6543. Dan kami harapkan tentunya pertama eh, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? dengan Umu Atifah di Cakung. Silahkan Umu Atifah. Uh, eh, begini, Ana mau bertanya, apabila seorang suami uh, tidak uh, menyuruh istrinya memakai jilbab, uh, apakah itu di, dikatakan dengan gayus? Terus yang kedua, apabila seorang suami senyum-senyum dengan wanita lain, apa dengan ibu-ibu, uh, apa hukumnya itu Ustaz? Hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, tadi di awal uh, bagus pertanyaannya ya, dari uh, Ibu apa tadi di Cakung? Ibu Atifah. Uh, Ibu Atifah. Ya, uh, seorang suami tadi sudah kita sebutkan ha, memiliki kewajiban ya untuk membimbing istrinya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ya baik itu berkaitan dengan adabnya kepada Allah baik eh, ataupun adabnya kepada manusia nah itu dia harus memberikan pengajaran kepada istrinya bagaimana beradab kepada Allah menutup aurat ya melakukan ibadah melakukan kewajiban meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia harus bertutur kata bagaimana dia harus berakhlak bermuamalah kepada manusia nah ini harus menjadi perhatian ya bagi seorang suami ya harus menjadi perhatian si suami ya tentang perilaku istri istrinya ya perilaku dan akhlak istrinya nah dan ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya termasuk di antaranya adalah menyuruh istrinya untuk menutup aurat. Ya ketika keluar rumah, ya, ketika dia keluar rumah mengajarkan kepadanya apa-apa saja yang harus diperhatikan ya oleh ya, wanita ketika akan keluar rumah. Misalnya menutup auratnya, ya tidak memakai parfum, ya kemudian bagaimana cara berjalannya, di mana dia harus berjalan. Ya. Nah wanita itu berjalan di apa namanya di pinggir, ya tidak di tengah. Jadi ada adab-adab yang harus di, diajarkan kepada para istri ini supaya dia tahu bagaimana cara bersikap bagaimana cara yang uh, bersikap yang benar menurut uh, apa namanya nilai-nilai syariat menurut menurut ajaran Islam ya bagaimana menutup aurat yang benar ya apa-apa saja yang termasuk aurat ya demikian juga mengajarkan kepadanya tentang kemahraman siapa saja yang ya tergolong mahram dan siapa saja yang tidak tergolong eh, yang yang yang tergolong mahram dan siapa saja yang tidak tergolong mahram misalnya kepada iparnya ya, abang iparnya misalnya nah itu kan mahramnya dia nggak boleh ya ber, berbual atau bercanda ya apa namanya ya ya itu eh, Nabi bahkan mengatakan alhamul maut ipar itu adalah kematian ya sering menyeret manusia kepada perbuatan dosa dan kekejian Demikian juga misalnya sepupunya yang itu bukan mahramnya. Nah, demikian. Karena kadang-kadang wanita alasannya dia sepupu saya, saudara saya, saudara sepupu seolah-olah saudara kandung kan begitu ya. Nah, dia pun bebas berbicara, menerimanya, berdua-duaan dengannya dan lain sebagainya. Jadi suami wajib untuk mengajarkan nilai-nilai Islam, ajaran Islam, hukum-hukum Islam, ya adab-adab Islam kepada istrinya. Nah demikian. Salah satunya adalah menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Apa saja yang termasuk aurat. Karena kadang-kadang si, si istri tidak mengerti. Dia keluar tanpa memakai ya kita katakan kaos kaki misalnya atau tidak menutup kakinya hingga kakinya nampak. Sementara itu adalah kesepakatan ya dari para ulama bahwa kaki wanita itu aurat. Yang diperselisihkan itu adalah wajah dan telapak tangan. Dan kita lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa uh, wajah dan telapak tangan itu ya, tidak termasuk aurat, artinya boleh dinampakkan oleh ya seorang wanita nah, itu batasannya nah itu yang diperselisihkan adapun kaki nah itu tidak ada perselisihan di antara para ulama ya bahwasanya itu adalah ter adalah termasuk aurat nah karena kejahilan si, si istri dan juga ditambah lagi kejahilan suami maka si istri ya, bebas saja keluar rumah tanpa mengenakan kaos kaki misalnya atau dengan menampakkan kakinya. Nah demikian ini banyak terjadi ini ya atau memakai pakaian-pakaian yang tidak dibenarkan menurut syariat, misalnya pakaian-pakaian yang ber, berhias yang menjadi perhiasan ya. Ya, pakaian itu sendiri telah menjadi perhiasan baginya hingga menarik pandangan kaum laki-laki ya kepada mereka. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Maka suami wajib untuk memberikan pengarahan dan ilmu kepada istri tentang bagaimana cara menutup aurat yang benar Ya kalau dia tidak bisa menjelaskannya secara langsung, beli buku ya. Misalnya buku yang ditulis oleh Syekh, uh, oleh Syekh Al Albani, ya jilbab mar'ah muslimah ya, jilbab mar'ah muslimah. Nah, diberikannya kepada si istri atau dia bacakan kepada istri ya agar dia tahu apa-apa saja ketentuan yang harus diperhatikan berkaitan dengan menutup aurat. Nah, itu wajib hukumnya atas seorang suami ya. Nah, demikian kewajiban ya kewajiban suami ya karena ketika dia mengambil ya wanita ini menjadi istrinya maka dia berkewajiban penuh. Tanggung jawabnya telah berpindah dari ayahnya kepada suami dan suami berkuasa penuh atas istrinya khususnya berkaitan dengan agamanya. Nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi besar tanggung jawab seorang suami. Maka dari itu seorang istri itu wajib untuk taat kepada suaminya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya. Nah demikian, ya melebihi ataupun kita katakan uh, apa namanya apabila bertentangan antara ya perintah suami dan ayahnya, maka dia dahulukan perintah suami. Nah demikian. Karena suami yang bertanggung jawab penuh atas istri ya, nah demikian atas dirinya ya sebagai istri ya eh, dari eh, bagi suaminya. Nah demikian ya apa, eh, apa namanya mengenai pertanyaan yang pertama. Jadi wajib hukumnya bagi si suami untuk mengajarkan kepada istri bagaimana cara menutup aurat yang benar. Bukan hanya sekedar memakai jilbab, karena untuk jilbab sekarang ini ada juga jilbab gaul namanya. Nah, itu belum termasuk menutup aurat. Ya, tertutup atasnya nampak bawahnya kan begitu ya. Atau ya apa namanya? jilbab yang ketat. Ya, sehingga dadanya juga nampak, lehernya juga nampak. Ya, ada sekarang model jilbab yang yang apa namanya? Yang ya, kita katakan apa ya? Yang menampakkan bentuk leher yang kuncup di lehernya itu. Nah ini enggak itu itu bukan jilbab yang syar'i. Jadi hendaknya dia ya belajar ya bagaimana cara menutup aurat yang benar dan dalam hal ini suami harus aktif ya. Suami janganlah dia tidak peduli ah itu urusan si istri lah, itu urusan si fulanah lah. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau kita bersikap seperti itu, maka kita akan menjadi suami yang dayus. Ya, dia harus aktif. Ya, kalau perlu dia carikan bukunya, dia berikan kepada si istri. Dia nggak boleh lalai di dalam hal ini. Kalau dia lalai, dia membiarkan, dia tidak peduli, ya, ya dia tidak mau tahu, maka ini tergolong suami yang dayus dan itu termasuk dosa besar wal billah. Nah demikian. Adapun yang kedua, ini senyum, senyumnya senyum apa ini bu? <laughs> ya kadang kadang-kadang ya senyum itu biasa kan begitu ya. Tapi kalau ini senyum ya senyum yang luar biasa kan begitu ya, yang mengundang ya mengundang ya hal-hal yang negatif, maka itu tidak boleh ya. Nah demikian ya ya apa namanya? Ya kalau senyum ya biasa. Ya, setiap kita bertemu dengan seorang ya kita senyum ya. Nabi juga mengatakan ya eh, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ahqa biwajhin talik. Nah, kadang-kadang itu refleks saja, bukan dibuat-buat atau bukan ada maksud tertentu. Tapi kalau senyumnya senyum apa namanya? senyum ya ya mengandung makna, ya ada tertentu, ada rayuan di situ, maka ini haram hukumnya. Nah, demikian. Demikian juga hendaknya membatasi bercanda dengan eh, wanita-wanita yang bukan eh, mahramnya ya. Nah demikian. Nah itu dapat yang menumbuhkan juga rasa cemburu di, di hati istri kan begitu ya. Ya misalnya si suami asik eh, kita katakan Facebookan dengan wanita lain ya bukan juga istrinya kan begitu wanita lain. Nah ini juga akan menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga dan para suami harus menjauhi ini. Para suami juga harus menjaga kecemburuan istrinya, ya menjaga kecemburuan istri ya janganlah dia apa namanya bersikap seenaknya saja ya nah demikian sebagaimana kita laki-laki punya rasa cemburu maka istri juga punya perasaan yang sama nah, nah demikian jadi bersikap bijaklah di dalam hal ini ya nah sengaja menyulut kecemburuan istri baik dengan kata-kata maupun perbuatan ini adalah perilaku yang tidak baik dan tidak terpuji nah demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an taib Nah, sekarang jazakallahu khairan. Ya. ya, sekarang jazakallahu atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Abdullah di Jakarta dan Ummu Fulan yang tidak disebutkan namanya. Ya Ustaz, eh, apa sikap yang paling bijak di dalam Islam ketika mengetahui seorang istri berzina? Apakah boleh seorang suami melakukan tindakan kepada orang yang telah menzinahinya melakukan tindakan tersendiri dan apakah e, harus diceraikan langsung? Silakan Ustaz. Ya, ini adalah suatu fitnah yang besar, musibah yang besar juga ya yang seharusnya tidak seharusnya tidak tidak terjadi hal seperti ini di dalam rumah tangga ya harus diantisipasi nah demikian ya ada dua dua masalah di sini yang pertama biala, apabila itu terjadi ya merupakan bentuk tindak kejahatan kepada istri ya misalnya ya eh, maaf cakap misalnya diperkosa lah gitu ya maka ini tentunya masalahnya lain ya kita harus ya prihatin dan menunjukkan eh, apa namanya Eh, kasih sayang kepada ya istri selaku korban dan mudah-mudahan kita tidak tertimpa fitnah seperti ini ya. Kita mohon kepada Allah agar tidak diberi beban yang tidak bisa kita pikul. Nah demikian ikhwan azani azanillahu jami'an ya. Nah juga eh, kita wajib melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ya dalam hal ini ya polisi ataupun pihak aparat ya untuk melakukan tindakan ya sesuai dengan hukum yang berlaku di sini. Nah, kemudian jika itu terjadi atas dasar suka sama suka, ya artinya si istri ini berbuat serong, ya berzina, kita katakan berzina, ya maka azani azanillah wa iyyakum jami'an ya ya pertama kita ya apa namanya eh, coba lihat ini mungkin akibat dari dosa kita. Ya, mungkin kita lalai mendidik istri hingga terjadilah ya kita katakan dosa ya, yang buruk seperti itu ya perbuatan yang buruk seperti itu itu tidak terlepas mungkin dari kesalahan kita juga di dalam mendidik istri ya di dalam uh, membimbing istri Nah, kemudian yang kedua ya e, kita berikan e, apa namanya ya itu ada uh, pilihan ada di tangan kita antara ya menceraikannya ataupun apa namanya mempertahankannya tapi lebih bagus di sini adalah memberikan uh, teguran yang keras berupa ya kita katakan uh, menceraikannya begitu apabila tidak uh, menimbulkan mudarat yang lebih besar ya anak-anak uh, dan lain sebagainya nah kemudian ya tentunya kita ya berhak untuk melaporkan perbuatan nista itu kepada ya wajib bahkan wajib mungkin melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib agar ya apa namanya memberikan tindakan ya atas perbuatan yang buruk itu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah kita ya tentunya berharap ya, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Nah karena kalau sudah terjadi ya, itu sangat susah untuk apa namanya bersikap atau bertindak ya atau menentukan sikap di dalam e, masalah-masalah uh, seperti ini ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan masih di pesan singkat yang kedua ada pertanyaan dari seorang ibu di Kalimantan Timur. Eh, Barakallahu fiik. Ya Ustaz, uh, tadi telah dijelaskan mengenai dayus yaitu seorang kepala keluarga yang membiarkan anggota keluarganya berbuat maksiat. Nah, bagaimana bila posisinya terbalik yaitu seorang istri yang membiarkan suaminya berbuat maksiat atau kemungkaran dan hal ini tidak diingkari oleh seorang istri. Apakah, apakah hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai dayus? Wah, oh, ya tidak, tentunya tidak. Ya, eh, di, eh, dayus ini adalah sifat yang ditujukan kepada eh, para suami, ya bukan kepada para istri. Namun demikian, ya para istri juga eh, punya kewajiban ya untuk menyampaikan nasihat karena agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Ya, kita punya kewajiban juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita menjadi umat yang terbaik karena kita ya memiliki sifat Tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil Ya Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita adalah kaum ataupun umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Nah, demikian. Ya, begitu pula apabila uh, kita dapati suami kita berbuat kemungkaran, maka kita wajib untuk menyampaikan nasihat. Sebagaimana halnya nasihat-nasihat yang kita berikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Bahkan suami adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita. Nah demikian Allah wa alam bisawab. Tapi dia tidak tergolong ada use ya. Nah, demikian. Nah, jazakallahu khairan dan selanjutnya kami beralih kembali di lain telepon di 0218236543 ya. Halo. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu mau di uh, volume radionya. Halo. Ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu ataupun atau dimatikan saja radionya, didengarkan via radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ika. Di? Di Jatiasi. Silakan Ibu Ika. Um, saya mau tanya um, bagaimana kalau misalnya suami uh, dapatkan telepon dari wanita terus dia berbicara-bicara di saat sakit apakah itu uh, suami kita dinyatakan uh, jayus juga gitu Ustaz. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaannya mirip dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Apa itu? Ya, Yaitu, saya kurang menangkap, Ustaz. Iya, uh, seorang suami uh, dilihat istrinya sedang menelpon dengan seorang wanita katanya. Dan apakah juga dapat dikatakan sebagai dayus? Ya, mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz. Ya, uh, suami ya kita katakan pertama ya janganlah kita ya curiga dulu ya, ya apa namanya apabila e, tidak ada indikasi ataupun eh, faktor-faktor e, yang menguatkan kecemburuan apa namanya kecurigaan itu. Ya mungkin ya kita berbaik sangka dulu ya mungkin itu apa namanya e, rekan kerjanya kan begitu ya atau siapa yang punya atau keluarganya mungkin atau orang yang punya hubungan bisnis dengannya ya selama tidak ada indikasi yang menimbulkan kecurigaan nah demikian jadi kita harus berbaik sangka dulu bu ya terhadap suami kita janganlah kita mengedepankan ya apa namanya buruk sangka ya nah demikian nah, karena kadang-kadang ya kalau dia ngangkat telepon dari uh, seorang wanita ya selama ya bicaranya normal saja dan kita tahu pembicaraan itu bukan pembicaraan yang maksiat ya tidak ada tidak ada yang perlu kita cemburukan di situ ya dan ini termasuk cemburu yang kita katakan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu yang dibenci dan hal cemburu-cemburu seperti ini bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa uh, wa ammal ghirah allati yubghiduha Allah fal ghirah fi ghairi riba. Ya, adapun cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cemburu yang tidak beralasan, ya fi ghairi riba, tidak ada kecurigaan di situ. Nah, kecuali ada indikasi yang kuat mengarah ke situ. Ya misalnya dia bermesra-mesraan ya, ataupun tidak pada waktunya jam 3 malam kan begitu hal-hal yang di luar kewajaran ya menimbulkan kecemburuan. Ini mungkin perlu dipertanyakan dan diberikan nasihatlah kepada suami-suami seperti ini. Nah, suami juga harus menjaga sikapnya di hadapan istri tentunya ya. Nah, demikian. Nah, tapi selama ya tidak ada eh, kita katakan kecurigaan, biasa saja, normal saja ya maka kita harus mengedepankan husnuzan ya nah demikian iya kumwadzan fa inna dzanna akdzabul hadis ya hati-hatilah hindarilah banyak berprasangka karena ya prasangka itu adalah eh, sedusta-dusta perkataan nah demikian sama seperti tadi ya suaminya dia dapat senyum kepada seorang wanita ya mungkin senyumnya ya spontan saja kan senyum yang spontan begitu ya bukan senyum menggoda ya nggak ada di situ unsur-unsur yang mencurigakan ya normal-normal saja maka nggak ada yang kita perlu cemburukan di situ nah ini nggak nggak termasuk di dalam bab dayus tadi Allah wa alam bisawab nah demikian nah, khairan dan selanjutnya eh, mohon maaf kami beralih kembali di pesan singkat ada pertanyaan dari Fahru Razi di Cibubur Ya Ustaz, saya seorang yang baru mengenal sunnah kurang lebih itu satu tahun yang lalu dan kodarullah istri saya meninggal hampir dari satu setengah tahun yang lalu nah ketika masih hidup istri saya memang memakai jilbab karena ketidaktahuan saya uh, uh, apa jilbab yang dipakai itu memang tidak syar'i dan sering bersolek dan memakai farkul serta maksiat-maksiat yang lainnya dan saya pun tidak melarangnya nah setelah meninggal dia apakah uh, dosa yang akan e, menimpa saya Ustaz e, selama saya tidak melarang e, istri saya selama hidupnya Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya tentunya itu sudah berlalu ya kita bertaubat kepada Allah itu pertama kita harus sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukannya lagi. Ya kemudian kita berazam untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Kemudian kita menyesali apa yang telah terjadi. Ya, nah demikian. Kalau kita sekarang punya istri, maka bimbinglah baik-baik istri kita itu. Nah demikian. Yang kedua, hendaknya kita menyadari bahwa akibat dari kebodohan itu sangat buruk. Nah, kalau kita kaji-kaji, kenapa hal itu sampai terjadi? Itu disebabkan ketidaktahuan, alias kejahilan. Ya, alias kejahilan. Ya, kita lalai menuntut ilmu kita jauh dari ilmu. Itu yang membuat kita terperosok dalam lubang kemaksiatan, dosa, keburukan, kejahatan dan yang lain-lainnya itu, ya, kedoliman, bahkan mungkin ke kekufuran ya dan seterusnya ya. Itu disebabkan karena kejahilan kita. Maka setelah kita taubat ya agar ya taubat kita itu dikatakan taubat yang nasuha, taubat yang benar, ya kita harus e, mengiringi ya, mengiringi taubat kita itu dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa mantaba wa amana wa amila amalan salihah. kecuali orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal soleh sebagai bukti dari taubatnya itu jadi tanda orang yang bertaubat itu adalah dia rajin menuntut ilmu ya dia rajin menuntut ilmu karena dia sadari bahwa e, dia jatuh dalam dosa-dosa itu akibat dia jauh dari ilmu, akibat dia jauh dari ilmu, akibat kejahilannya, maka dia harus sungguh-sungguh mengangkat kejahilan atas dirinya. Mudah-mudahan ia tidak jatuh dalam dosa-dosa ya serupa di ya di ya, di lain waktu. Nah, demikian. Nah, itu dia. Jadi kita harus menunjukkan tanda taubat kita itu dengan rajin menuntut ilmu, ya. Nah, demikian. Ya, jadi salah satu tanda orang yang bertaubat itulah dia rajin menuntut ilmu. Ya, dia rajin mempelajari agamanya Ya, dia rajin mencari tahu tentang apa-apa saja yang dihalalkan Allah, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja yang disukai oleh Allah dan apa-apa saja yang dibenci olehnya. Nah, demikian sebagai tanda dan bukti dari taubatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan masih di pesan singkat yang terakhir di kesempatan hari ini Ustaz yaitu ada pertanyaan dari Yudin di Cikampek. Ya Ustaz, anak uh, kakak atau saudara dari baik dari saudara ibu apapun, ataupun dari saudara bapak uh, yang dari kalangan wanitanya seringkali uh, keluar tidak memakai jilbab bahkan sering memakai celana pendek. Ana berinisiatif untuk tidak pernah menasihatinya karena Ana berpikir bahwa itu merupakan kewajiban orang tuanya. Nah, apakah sikap yang Ana lakukan tersebut dapat dibenarkan Ustadz? ya tentunya kita wajib untuk memberikan nasihat. Kalau uh, walinya, ya, orang tuanya, ya tidak memberikan nasihat maka itu adalah dosa orang tuanya ya. Tetapi kita yang melihatnya ya juga berkewajiban untuk merubah kemungkaran. Ya Nabi mengatakan man amin kemungkaran mungkaran falyughayyirhu hubiyadi. Fa'ilam yustati fabilisani. Fa'ilam yustati bilisani. fadali kata aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, nah kita lihat itu terjadi di hadapan kita, maka kita wajib untuk merubahnya. Kalau bisa dengan tangan ya dengan tangan. Ya kita apa namanya kita robahlah ya dengan ya, kekuasaan ataupun kekuatan yang kita miliki. Kalau tidak bisa ya dengan lisan, dengan memberitahunya, dengan memberikan peringatan kepadanya. Nah kalau tidak bisa ya menjauhlah. Dan itu adalah selemah-lemah iman, ya membencinya, ya membenci uh, hal itu. Nah demikian. Jadi kita juga wajib untuk memberikan nasihat, ya, memberikan bimbingan atau menegakkan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kepada uh, itu saudara-saudara ibu atau ayah kita tadi ya, itu tante di sini ataupun ya sejenisnya ya, bibi ya. Ya, nah demikian Allah alam. Kita jelaskan kepadanya bahwa dia tidak layak untuk ya apa bersikap atau berpakaian berbusana seperti itu ya di hadapan apa namanya ya laki-laki apapun ataupun orang lain ya. ya. di hadapan wanita saja dia tidak boleh ber, e, berbuat seperti itu apalagi di hadapan laki-laki ya nah demikian wallahu alam bisawab baik pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan silahkan Ya khanifiddin azani Allahu jami'an Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas apa namanya suatu e, masalah yang ya juga penting ya ya berkaitan dengan dosa besar yaitu dosa besar e, eh, dayasa yaitu laki-laki ataupun suami yang tidak punya rasa cemburu kepada ya, keluarganya ya istrinya nah ini merupakan salah satu dosa besar yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman yang pertama dia tidak akan masuk surga yang kedua Allah haramkan atasnya surga yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Nah, ini merupakan eh, indikasi yang kuat yang menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya, dosa besar yang harus dijauhi. Jadi seorang suami itu harus memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Namun cemburu yang terpuji, ya, cemburu yang terpuji, ya. Ya, apa namanya? Ya, ketika dia melihat istrinya melakukan perbuatan kemungkaran, ya seperti misalnya ya istrinya uh, apa namanya bersolek memakai parfum ketika uh, keluar rumah ya memamerkan auratnya memamerkan rambutnya memperlihatkan tubuhnya mengenakan busana yang ketat atau memakai ya kita katakan pakaian yang tidak islami ya misalnya kita katakan pakaian yang menampakkan memamerkan bentuk tubuhnya ya, atau dia bercampur aduk bercampur baur dengan laki-laki ikhtilat dengan laki-laki menerima laki-laki lain di dalam rumahnya berjabat tangan mungkin dengan lawan jenisnya berbicara dengan suara yang lemah gemulai kepada laki-laki lain maka si suami harus memberikan teguran dan larangan kepada ya, istrinya ini ya agar tidak melakukan perbuatan perbuatan seperti itu Nah, dia harus memberikan bimbingan ya kepada si istri agar mengetahui apa-apa saja yang boleh dilakukannya dan apa-apa saja yang harus dihindari dan dijauhinya. Nah, demikian. Ya, dan ancaman di dunia bagi laki-laki yang dayus ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendengar dan tidak akan mengijabahi, tidak akan mengabulkan doanya. Salah satu sebab terhalangnya doa seorang hamba adalah eh, doa seorang eh, apa namanya Eh, doa seseorang adalah ya eh, laki-laki ataupun suami yang membiarkan eh, mempertahankan istri yang buruk akhlaknya ya yang buruk akhlaknya nah demikian ya khanifiddin ma'azani Allah jami'an namun cemburu ini harus proporsional ya cemburu itu ada dua sebagaimana yang kita jelaskan tadi ada cemburu yang disukai oleh Allah dan ada cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu cemburu yang tidak beralasan yang berlebih-lebihan ya cemburu fi ghairi ribah ya tanpa ada kecurigaan di dalamnya hanya berdasarkan praduga ya prasangka ya tidak beralasan atau tidak berdasarkan alasan yang kuat nah demikian ikhwanifiddin Allah wa iyyakum jami'an demikianlah kajian kita pada hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan uh, inayah dan taufiknya kepada kita untuk dapat melaksanakan syariatnya dan menjadikan kita suami-suami yang uh, amanah dan dapat mengikuti tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga kita dan dijauhi dan dijauhkan dari sifat uh, dayas ataupun dayus ini. Ya wallahu alam bisawab. Aku kali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.